Saya punya kitab namanya uh, eh, Hasyiatut Turmusi dikarang ulama top Indonesia namanya Syekh Mahfud turmusi Itu beliau cerita Imam Al-Amudi itu ulama top tapi dia itu unik, tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika. Ngajar ilmu eksak. Terus ditanya, sampai muridnya itu ragu, ini guruku masuk surga enggak, ini kiai kok hanya ngajar matematika. Ya kira-kira ngajar ya seperti mahasiswa jenengan kan ini rektor masuk surga gak ngomong teknik terus gitu loh. Tapi gurunya kayaknya nggak terima di santrinya tuh ya terima karena beliau seorang wali. Murid-muridnya tuh bermimpi, bermimpi. Ini penting saya ceritakan mungkin agak aneh di dunia kampus ya, di bab ini. Kalau dalam teori kita, Pak On itu, mimpi sama nyata melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali 46 persen dari juz'un minan nubuwah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi kalau saya sakit mau mati itu senang lihat dokter karena ini harapan rektor nggak ngefek gitu kan gitu. Tapi kalau saya politikus ngelihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur gitu. Nggak pernah nggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik. Anna sunyamun wa Idhamatu Indah Bahu Manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati bangun. Misalnya kita di dunia nganggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati, ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting. Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Ya saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. <laughs> Jadi termasuk orang yang beruntung gitu. Nah, Nah, kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayat itulah, standar mayat menghadap ke kiblat kayak kayak ya kayak posisi mayat itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan tidak bisa tentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, akbar 33 dan disempurnakan seterusnya itu. Itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika wadok tu jambi wa bismika arfa'u. Sampai doanya panjang. Allahumma aljatu zuhri ilaika. Panjang sekali doa mau tidur. Saya yakin jenengan tidak hafal dan tidak. Paling ya bismika wadok tu jambi apa? Bismika Allahumma ahyawamu. Itu sebagian ustadz bilang itu doa ngaji katanya. Oh, itu. Ada seorang ustadz sangking mangkelnya, ibu sudah baca doa ngaji, belum tak juara Bismika, wahumma ayah, Bismika wa Wah itu kan doa mau tidur Pak Ustadz, ya biasanya kalau ngaji tidur. <laughs> jadi, jadi doa itu, kalau itu doa mau. Akhirnya mimpi itu penting. Karena di situ manusia nggak punya nafsu, nggak punya keinginan. Sehingga yang ada itu kata Nabi itu ada sitatun wa arbauna juz'an bin nubuwah. Sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana betul. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu, Fir'aun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya. Dan semua pentawelnya sepakat, itu maksudnya Anda akan dihabisin kerajaan Anda oleh bayi dari Bani Israel. Begitu juga raja zaman Nabi Yusuf itu mimpi kalau ngalami ada tujuh sapi yang gendut dimakan oleh tujuh sapi yang kurus. Jadi mimpi itu sarana bahkan bahkan dari orang kafir. Karena ya tadi yang preman ya nggak ada premannya, yang soleh ya nggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah Taala pasti tidur. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif asal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil merokok terus terbangun karena ininya kena itu. nah, cerita-cerita unik begini kalau ada orang pesantren itu tidak tahu. Karena ini memang khas-khas pembalikan satu fakta yang diyakini orang banyak. Sehingga ulama dulu itu cerita, ini saya teruskan. Imam Amudi itu akhirnya murid-muridnya mimpi. Mimpi di situ tanya, Pak Ustadz, Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya nerangkan matematika? Oh iya, saya bahkan enggak sekedar di surga malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika. Jadi kata dia cerita Allah bilang gini ke malaikat, "Hei para malaikatku, kenapa kamu iman sama saya?" Ya karena saya melihat engkau ya Allah, melihat kekuasaan engkau. Tapi imannya, imannya orang ini itu melebihi iman kamu. Wah ya tidak bisa, saya melihat engkau langsung, ini tidak melihat engkau langsung. Kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya, Terus Mama Muti, silahkan ajari matematika. Mama Muti mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajari ya sederhana. Eh, angka dua, tiga sampai ribuan, sampai jutaan. Itu bin nisbat ilal wahid, nisbatun wahidah. Yaitu nisbatul far'i ilal asli. Hanya ngajari itu dok. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak makhluknya itu semuanya adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka dua ya cabangnya satu, satu juta ya cabangnya satu, semua itu dimulai dari satu. Jadi di mana-mana hitungan itu dimulai dari satu. Dan satu ini harus ada, yaitu Tuhan. Matematika akhirnya malaikat, wah keren juga maksudnya. Keren juga maksudnya. Akhirnya Allah bilang dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW. Tuba liman amanabi walam yaroni. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyur itu malaikat ditanya Allah siapa imannya yang paling kuat? Ya kita karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman nggak menangi nabinya juga nggak pernah lihat surga neraka tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya itu berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya diantaranya dengan cara logika tadi yang saya utarakan tadi am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud menyebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. Itu cara-cara makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada habis-habis. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil Pak Fatullah. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu ingin jadi wali. Ya supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kamu. Kalau cerita kan corong jongu ya segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab. Kitab calon wali lah kira-kira. Atau wali, wali sudah wali top. Namanya kitab Tasbitul Fuad, karangannya Said Abdul Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik. Kata beliau begini, saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis. Karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun koriba, kalimat yang mudah sekali. Sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya ndak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana di Australia dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuman saya, nggak keluarga kiai, tapi mereka nggak ada yang nggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu Cara berpikir ya sederhana. Enggak lah, Gus, kayaknya kok, kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya? Enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi? Kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dugem ya macam-macam. Tapi kalau ditanya disuruh yang lain nggak mau dia. Enggak lah, kayaknya yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini yaitu tadi eksistensi Tuhan tadi eksistensi Allah itu la ilaha itu kalimatun sahlah kalimatun koribah kalimat yang begitu mudah difahami kenapa mudah difahami misalnya kita ngaji Tuhan itu siapa yang menciptakan langit dan bumi dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa yang lahir di bumi tahun sekian enak mana cara kita menerima itu kan keren yang menciptakan langit dan bumi Tuhan itu siapa yang ada sebelum langit dan bumi dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi keren mana ya Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun, sudah mati jadi tontonan kan terus wah gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Gitu. Nah ini yang katanya saya Abdul Haddad, kalimat ini sahlatun qaribah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih La ilaha illallah kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha atau wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Nah, saya ter, saya sebetulnya tadi datang tuh tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fatul Wahid, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah, karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah ada kelihatan, tambah jauh, tambah Nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan. Berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo. Itu bisa dihitung, itu tambah teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30 persen. Yang paling banyak ya sains tadi, ya, pengetahuan itu yang kayak tadi orang menemukan pesawat, itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan. Misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak? pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu. Nah, pesantren seperti kita ya, saya ini dididik Mbah Mun, dididik bapak saya, buyut-buyut saya, kiai. Itu sekali alim, yang alim betulan, itu ya alim betul. Ya karena memang yang repot nih yang yang yang agak-agak dukun itu ya ribet itu penting rambutnya gondrong terus terkenal nggak pernah mandi terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa ini yang ribet ini susah ini sertifikasinya susah ini karena tapi kalau kita kita ini di pesantren yang coro sertifikasinya jelas jadi berani jadi gus harus bisa baca muin gitu berani jadi kiai harus bisa baca wahab aturan mainnya jelas kalau di, di ini yang repot tuh yang yang sebagian itu aturan mainnya ada tidak jelas, terus promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi wah ya ribet kalau koran keren itu didatangi apa? Menteri atau pejabat. Saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, dat yang begitu jelas. Itu kalau kita kan kok begitu jelas padahal nggak bisa dilihat terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan yaitu al-wajibil wujud itu jelas sekali karena nggak mungkin sesuatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud kenapa harus awal masa pencipta datangnya terlambat terus juga harus bakok bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan berarti nanti ada kekuatan besar yang ngalahkan Tuhan ya kan ya aneh kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin makanya disebut al-akhir. Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum. Zat yang berdiri sendiri. Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain. Dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi, karena kekuatan ini, Ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu. Karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. <laughs> Jadi, nah ini cerita ke saya Abdul Haddad. Kata saya, Haddad, kamu udah usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas jadi by desain manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu jadi ini pentingnya adzohir jadi Allah itu begitu apa jelas tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin nah, al-batin itu gak mudah dikenali kenapa? karena tubuh kita desainnya ini profan tubuh kita tidak sempurna rentan nah, tentu sesuatu yang nggak sempurna ini tidak bisa melihat dat yang super apa sempurna kita bisa rusak sementara Allah tidak. Nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian. Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat. Itu pun tetap min huiri kaifin walan hisorin tetap ya bisa melihat tapi corong Jawa itu kecelok melihat tapi tidak sampai faham. Karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor. Bagaimanapun Allah itu laisa kamislihi syai'un, ada padanannya. Jadi makanya Allah punya sisi az-zahir, bisa dikenali sekali. Kenapa? Ya tadi nisbatus naini wal arba'ah ila ma la laha itu nisbatul far'i ilal asli. Saya punya kitab Pak Fatul Wahid, diajar Mbah Mun dulu, kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim jadi di situ ada gambar, gambarnya itu nggak jelas. Mungkin penangarangnya juga nggak bisa gambar kayaknya. Wah bulat, dong, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu nggak ada yang jelas. Tapi dari nggak jelas itu beliau bilang gini, gambar yang bulat ini, yang nggak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan? Itu dimulai dari satu titik. Mau gambar gedung tingkat lima, mau gambar hutan ada harimau nya, tetap dimulai dari satu titik Ya alam raya ya seperti itu, bu ada Mars, cek mau ada Jupiter, kayak tetap diboleh dari situ titik. Nah, ini namanya nuktotul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ngaji, ketika di pesantren dulu, penjelasannya adalah Al-Qur'an maknanya dipadatkan di Fatihah, Fatihah dipadatkan di bismillah, katanya bismillah dipadatkan di titiknya ba. Nah, titik ba ini dianggap titik awal wujud, bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada ada dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan. Nah, itu sirinya lah. Jadi menerangkan tauhid itu pakai gambar. <laughs> Gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti melihat gak seni itu. <laughs> Karena dia gak butuh gambarnya, butuh mau menjelaskan buat dunia sebanyak ini, buat alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik. Nah, sehingga di sini ada tauhid kulhuwahu ahad, Allahus somad saat seterusnya. Nah saya mohon lewat penjelasan ini ya baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis, ahli apa saja, tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah sehingga agama ini mudah dicerna. Sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu. Man rodiya billahi robba. Rodiya itu senang banget. Kenapa senang banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini, kamu harus menuhankan ini. Dan kita tahu itu lahirnya di bumi. Kan ada yang ganjel. Kok Tuhan sama buminya dulu buminya ini? Ini gimana ini? Kan pusing. Bu Anda profesor nggak punya, nggak bisa jawab gitu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi kan Ya iyalah masa Tuhan terlambat datangnya kan terus enak itu menerimanya itu. Makanya di antara kekalahan Fir'aun berdebat, ya Nabi Musa ya Nabi lah, juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, wama Rabbul Alamin, Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, Rabbus Samawati wal Ardi, yang menuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. Saya jalan-jalan kemana-mana, yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi katakan. Soal Tuhan kamu di langit, begini kata Fir'aun. Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan? Padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan? Wong yang Nabi yang kiai aja tidak bisa melihat apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak tidak ada ribet kan? itu penjelasan tentang Tuhan ini sebetulnya sudah absolut lah. Robus sama wati walardi, Tuhannya langit dan bumi. Tapi itu nggak ngefek, di perdebatan nggak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini, Robbukum wa robbu abaikumul awalin. Seng nuhani buyutem. Wah kaget, pengawal. Pengawal-pengawalnya langsung doiman, meskipun secara siron, secara rahasia. Iya, nah, Quran pengiran berarti buyutnya radhi pangeran. Kan pangerannya putu nih, berarti buyutnya wah ribet kan? Ya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan? Mbahnya? Buyutnya? Akhirnya kata pengawal Fir'aun, gebletenan Fir'aun. <laughs> Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar, yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah. Tapi itu tidak ngefek di perdebatan, tidak tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika roh bukum, warobu abaikumul awal, yang nuhani nenek moyang kamu. Orang mulai mikir kalau Fir'aun itu Tuhan. Lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya, makanya diantara syarat Nabi, jadi Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatwa.